karunia-Nya yang melimpah. Salawat beriring salam kita doakan semoga disampaikan kepada baginda Rasulullah beserta sahabat, kerabat, tabiin, para aulia, syuhada, ulama, salihin dan juga kepada kita. Semoga Allah mudahkan urusan-urusan kita. Seandainya ada di antara kita yang sedang menghadapi masalah, semoga Allah tunjukkan jalan keluar yang terbaik Apabila ada di antara kita yang sedang kurang sehat, semoga Allah berikan anugerah kesehatan dan kesembuhan kepadanya. Dan seandainya ada di antara kita maupun anggota keluarga dan saudara-saudara kita yang sedang ditimpa musibah, semoga Allah berikan kesabaran dan ketabahan kepadanya. Seraya mengharapkan rahmat ridha dan hidayah Allah dan sambil duduk beritikaf di dalam masjid yang mulia ini, mari kita ikuti pengajian pada malam hari yang berbahagia ini dengan sama-sama memulainya dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang berbahagia, para pendengar Radio Betul Rahman, pendengar Radio Serambi FM, juga pendengar Radio Republik Indonesia yang saya muliakan. Seharusnya yang mengisi pengajian malam ini Ustadz Fakhrudin Lahmuddin, namun karena sesuatu dan lain hal, saya tiba-tiba diminta untuk menggantikan beliau. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah serta para pendengar yang berbahagia. Episode persoalan kehidupan manusia tidak pernah berhenti hingga akhir zaman kelak. Bahwa Nabi Adam sudah menghadapi masalah sejak hari-hari pertama ia diberi kehidupan. Bukan hanya di dunia, bahkan di surga sekalipun. Lalu ketika diturunkan ke dunia, Nabi Adam terus menghadapi persoalan-persoalan hidup. Dan itu adalah bagian dari keniscayaan yang harus dihadapi oleh manusia. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita ada membahas betapa di antara tantangan terberat atau persoalan terberat adalah adanya godaan setan. Iblis meminta kepada Allah untuk ditangguhkan usianya hingga hari akhirat. Di dalam usia yang teramat panjang itu, iblis terus-menerus berusaha dan berupaya memanfaatkan segala situasi dan kondisi mempengaruhi siapapun yang bisa dipengaruhi untuk menggelabui manusia, untuk memperdayakan manusia. Maka Adam diperdayakan, begitu pula putra-putri dan anak cucu Nabi Adam. Allah Subhanahu wa taala terus-menerus mengirim para nabi dan rasul untuk memperbaiki keimanan dan budi pekerti manusia. Ketika jarak dari penyampaian wahyu dengan kehidupan umat manusia menjadi agak jauh, biasanya Allah berikan atau utus nabi dan rasul yang baru. Makanya setiap generasi, setiap kurun Allah mengutus para nabi dan rasul untuk membimbing umat manusia. Para nabi yang diutus oleh Allah memberikan bimbingan dan wahyu Allah kepada orang-orang terdekatnya atau setidaknya kepada orang-orang yang mau mengimaninya bahkan yang lebih dahulu mengimaninya berbeda dengan rasul para rasul dibekali wahyu oleh Allah untuk disampaikan kepada semua orang yang ada di masanya atau di zamannya sekalipun orang-orang yang tak mau beriman kepadanya. Rasul memiliki tugas yang berat, walaupun wahyu Allah ditolak oleh mereka, tetapi para rasul mesti berusaha untuk menyampaikan wahyu tersebut, ajaran agama tersebut. Itulah episode kehidupan putra-putri Nabi Adam selanjutnya, seperti yang kita kisahkan beberapa malam yang lalu. Bagaimana putra-putra Nabi Adam diberikan pengaruh oleh iblis, oleh syaitan, digoda dengan berbagai macam cara sehingga dengan godaan tersebut manusia melakukan kejahatan dan dosa-dosa. Sebenarnya di dalam diri manusia pun telah diberikan potensi oleh Allah, potensi kebaikan dan potensi keburukan. Fa'alhamaha fujuraha Watakwaha diberikan ilham untuk berlaku menyeleweng atau menyimpang dan diberikan pula potensi atau ilham untuk berlaku takwa lurus dan bagus inilah dimensi atau bagian yang fujur inilah yang terus-menerus disisip dan disusup oleh godaan dan rayuan setan dan setan sering sekali memutarbalikkan fakta, memberikan kemasan-kemasan yang menarik untuk menutupi kesalahan yang ada, memberikan bisikan-bisikan yang indah untuk sesuatu yang sesungguhnya menimbulkan kesengsaraan dan kerusakan pada kehidupan manusia. Diberikan pada setan kemampuan untuk mempengaruhi manusia. Tetapi di sisi lain Allah juga memberikan jauh lebih banyak lagi kebajikan dan potensi untuk menghindari bisikan-bisikan buruk itu. Allah mengirim para nabi dan rasul juga membekali dengan sejumlah kitab suci serta suhuf-suhuf dan untuk para nabi dan rasul tertentu tidak kita temukan penjelasan tentang ada atau tidaknya kitab suci tetapi kita yakin betul karena ada isyarat-isyarat dalam Al-Qur'an kita yakin betul bahwa kepada mereka diturunkan wahyu Allah untuk membimbing mereka dan mereka memberikan bimbingan kepada umat dan kaumnya kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Allah telah mengatakan, Allah telah mengirim para rasul. Yang para rasul itu membacakan ayat-ayat kami kata Allah yang kami berikan kepada mereka. Yang para rasul itu menga- um, memberikan pembersihan hati untuk kaumnya dan para rasul itu memberikan taklim atau ilmu untuk mereka. Selanjutnya para rasul itu juga mengajarkan kebijaksanaan untuk mereka kaumnya dengan bertubi-tubi, dengan berlapis-lapis, dengan beragam model anugerah Allah untuk para rasul dan dengan beragam pula yang dilakukan oleh para rasul untuk umat dan kaumnya diharapkan kaumnya menjadi manusia yang baik menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi lagi-lagi ibu bapak yang bahagia, dikisahkan di dalam Al-Qur'an 25 orang nabi dan rasul semuanya itu menghadapi tantangan yang sangat berat dari kaumnya. Berbagai macam pendidikan dan pembelajaran diberikan oleh Allah untuk para rasul lalu diteruskan oleh para rasul ini untuk umatnya tetapi umatnya tetap mencari cara mencari jalan untuk melakukan perlawanan kepada para rasul penting dicatat sebagaimana kita baca dalam kisah Al Quran dalam kisah-kisah Al-Quran yang ditulis oleh Muhammad Kutub bahwa penolakan kaumnya terhadap ajaran para rasul itu ketika sangat memuncak dan berbentuk sistematis, berbentuk kekuatan-kekuatan atau mereka membentuk kekuatan-kekuatan sosial yang dapat mempriser, memaksa orang lain untuk tidak melakukan kebajikan atau untuk melakukan kejahatan, maka Allah musnahkan kaum tersebut. Ini yang penting kita catat hari-hari ini kepada kita diinformasikan tentang adanya sejumlah kekuatan-kekuatan non religius, kekuatan-kekuatan non islami, kekuatan-kekuatan yang tak sesuai dengan agama yang dengan kekuatan itu senantiasa bisa memaksa orang para penyuara kebenaran ditangkap dulu alasannya nanti dicari kalau nggak ketemu dibikin karena segala sesuatu di muka bumi ini toh bisa untuk dibikin. Nah, keandainya kekuatan ini terus memuncak dan dapat memaksa orang-orang secara sistemik untuk mengikutinya sehingga kebenaran tak bisa disuarakan lagi sehingga orang-orang cenderung untuk melakukan kejahatan dan dosa-dosa maka mungkin kaum ini akan segera dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Toh Allah memberikan jaminan kehidupan di alam semesta ini ketika di kaum itu masih ada orang-orang yang mengagungkan namanya, yang melafalkan namanya. Ketika pelafalan pengagungan namanya tak lagi diberikan kesempatan di muka bumi, maka kaum itu akan secara bertahap dan perlahan dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu-ibu yang berbahagia, episode kedua dalam kisah Al-Qur'an adalah tentang kehidupan Nabi Idris alaihissalam. Tak banyak ayat-ayat yang menceritakan tentang kehidupan Nabi Idris. Singkat sekali beberapa ayat yang memberikan penjelasan tentang kehidupan Nabi Idris. Dan memang kalau kita lihat secara karakteristiknya sifat penceritaan Al-Qur'an ketika perlawanan dari kaumnya memuncak dan sering terjadi bertubi-tubi dalam bentuk yang bervariasi maka Allah ceritakan juga banyak di dalam Al-Quran seperti yang terjadi pada Nabi Musa Nabi Ibrahim dan sebagainya kaum Nabi Idris ini adalah kaum yang tidak secara bertubi-tubi melakukan perlawanan terhadap ajaran yang dibawa oleh Nabi Idris oleh karena penceritaan terhadap Nabi Idris dan kaumnya itu hanya sedikit saja. Sangat terbatas jumlahnya. Ibu Bapak, kalau begitu hampir bisa kita lihat keseimbangan penceritaan ini adalah bahwa walaupun yang dikisahkan para rasul, para nabi, tetapi substansi atau pokok dari pengkisahan itu adalah untuk menceritakan bagaimana kehidupan kaumnya yang merespon atau menanggapi e, pembelajaran yang disampaikan oleh para rasul itu. Kaum Nabi Musa misalnya, itu memberikan respon yang sangat beragam, memberikan tanggapan yang sangat bervariasi, memberikan ada yang menerima, menolak, penolakannya juga memiliki uh, akar cerita yang teramat sangat panjang dengan memanfaatkan berbagai suasana mengajukan sejumlah alasan untuk melakukan perlawanan dan penentangan terhadap ajaran agama yang dibawa oleh Nabi Musa maka ceritanya pun menjadi panjang tidak demikian dengan kisah kaum Nabi Idris ketika kebenaran disampaikan mereka menerima lama-lama mereka lupa pada saat lupa disampaikan lagi pembelajaran mereka mulai sadar lagi kembali lagi kepada kebenaran lama-lama lengah dan lupa disampaikan lagi kebenaran itu saja mereka tidak ada muncul perlawanan dalam kaum dalam kisah yang menceritakan kaum Nabi Idris tidak satupun yang menunjukkan isyarat tentang adanya penolakan ajaran yang dibawa oleh Nabi Idris Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah dan juga kita semua untuk menceritakan kehidupan Nabi Idris ini. Wazkur fil kitabi Idrisa innahu kana siddiqan nabiyya. Ceritakan oleh engkau wahai Muhammad dan ceritakan oleh para pembaca Al-Qur'an tentang kehidupan Nabi Idris secara benar. Jangan dilebih-lebihkan, jangan pula dikurang-kurangi. Sesungguhnya Nabi Idris itu adalah seorang yang sangat jujur yang membenarkan ajaran yang disampaikan oleh Tuhannya dan ia adalah seorang nabi. Karakter Nabi Idris seperti itu. Mudah sekali menerima informasi, mudah sekali percaya kepada informasi yang diterimanya. Maka kaumnya juga demikian, tidak terlalu berbeda dengan Nabi Idris sendiri. Kaum Nabi Idris juga mudah sekali menerima ajaran yang disampaikan oleh Nabi Idris Warafakna makanan alian dan kami angkat Nabi Idris itu ke tempat yang tinggi dibandingkan orang-orang yang hidup semasanya. Yang dimaksud dengan tempat yang tinggi ini diberikan tafsiran dengan beberapa versi oleh para mufasir, para penafsir. Satu di antaranya adalah bahwa Nabi Idris menjadi orang yang memiliki sejumlah kelebihan dibandingkan rata-rata masyarakat yang ada pada waktu itu baik kelebihan secara fisik ragawi maupun kelebihan-kelebihan yang sifat non fisik kelebihan-kelebihan yang sifatnya emosional spiritual batin dan sebagainya kecerdasan dan kepandaian Nabi Idris sangat menonjol dengan kecerdasan dan kepandaian inilah Nabi Idris mengajarkan banyak sekali orang-orang yang hidup pada waktu itu atau kaum dan sahabat kerabatnya. Awalnya Nabi Idris belum menjadi seorang nabi dan rasul pada saat kaumnya atau saudara dan anggota keluarganya itu adalah orang-orang baik, orang-orang saleh, orang-orang biasa-biasa saja. Kepada Nabi Idris diberikan kemampuan untuk mengetahui banyak hal, termasuk dalam hal membangun tempat tinggal atau rumah membangun peternakan atau mengelola peternakan, lah, mengelola mengolah alam untuk menjadi lahan pertanian dan perkebunan, menanam sejumlah tanaman, memintal atau membuat benang menjadi kain dan lalu membuat pakaian. Ini disebut-sebut oleh para mufasir kehidupan di zaman Nabi Idris adalah kehidupan peralihan peradaban Pertama, dari cara hidup sebelumnya yang sangat sederhana, penuh ketergantungan kepada alam. Orang-orang di, zaman Nabi Adam dan sesudahnya hidup semata-mata hanya bergantung pada alam semesta, hanya dengan memanfaatkan apa yang ada. Kalau lapar baru cari makanan. Bangkade baru minta pu yang baju, pu yang je binatang ada tinggal diburu ditangkap buah-buahan juga banyak tinggal peti ketika ngantuk baru tidur kan kita haram hanam tengok PA eh, dalam masjid <laughs> tengok misalnya kan ibu bapak yang berbahagia maksudnya adalah bahwa orang-orang waktu itu sangat tergantung pada keadaan alamiah begitu mau sudah mengantuk baru cari tempat tidur Anak anak pegak ilai yang pak ino kai mengkap mulai cak urokan <laughs> kan. Mereka kalau mendengar tanya, karena urut butabam pak Gitu. Mereka enggak bikin rumah. Orang-orang pada zaman itu begitu ngantuk tinggal tidur. Begitu perlu beristirahat kalau hujan cari tempat perlindungan itu saja. Kenapa? Karena memang masih cukup sederhana gaya hidup waktu itu. Belum terfikir untuk bikin rumah, apalagi rumah bagus-bagus ada ukiran, ada cat, ada macam-macam belum. Jauh sama sekali belum. Ketika mereka beribadah, mereka beribadah di permukaan tanah begitu saja, mensucikan diri dengan baik. Begitu haus, mereka cari air untuk minum. Coba Pak Herbaga, jadi begitu-begitu saja lebih kurangnya bahwa orang-orang sebelum zaman Nabi Idris itu adalah orang-orang yang tergantung pada alam. Ketika lapar mereka mencari makanan, ketika ngantuk mereka tidur, ketika haus mencari minuman. Stop. Sudah cukup sampai di situ ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang berbahagia. Nabi Idris memperkenalkan cara hidup yang satu tingkat lebih maju dibandingkan orang-orang yang eh, hidup semasanya. Pertama, Nabi Idris memperkenalkan cara memintal kain apa memintal benang untuk menjadi kain. Setelah kain ada, beliau potong-potong untuk membuat pakaian. Orang-orang dulu enggak bukan berarti telun, tetapi orang-orang dulu hanya mengambil kulit-kulit kayu atau daun-daun kayu yang kira-kira kuat untuk membalut diri, untuk menjadi selimut atau untuk menjadi pakaian pembalut diri. Jadi pakaian belum berbentuk sebelumnya. Zaman Nabi Idris pakaian sudah mulai terbentuk. Setelah membuat pakaian, Nabi Idris membuat tempat tinggal. Pohon-pohon besar ditebang, dibelah-belah menjadi kayu, dibikin menjadi tiang. Lalu kemudian di di rumah apa di di di, di bangunan itu mereka tinggal beberapa orang atau beberapa uh, keluarga yang ada di sana. Pada saat hujan turun mereka nggak perlu cari, nggak perlu lagi harus mencari tempat berlindung Ketika angin bertiup, mereka cukup masuk ke dalam rumah. Ketika hendak tidur, mereka masuk ke dalam rumah. Jadi sudah mulai maju. Disebutkan di dalam sejarah, rumah pertama yang dibangun di muka bumi ini yang untuk ditempati oleh manusia, inilah rumah Nabi Idris. Baitu Idris namanya. Kalau rumah peribadatan pertama, itulah Baitullah, Makkah inna awwala baiti wudi'alin nasi bibak kata mubarakau wahudalil alamin. Jadi bangunan pertama di muka bumi itu adalah Ka'bah. Itu adalah e, di kota Mekah. Walaupun nanti e, pernah hilang apa namanya? Pernah tidak diketahui di mana posisinya di zaman Nabi Ibrahim. Setelah Nabi Ibrahim tinggal di sana, nanti ketemu kembali apa namanya pondasi Ka'bah yang pertama sekali dibangun tersebut. Sedangkan rumah untuk itu rumah untuk ibadah Sedangkan rumah untuk ditempati oleh manusia itu yang pertama sekali dibangun oleh Nabi Idris dan itu adalah rumah Nabi Idris. Ini juga menjadi rumah uji coba. Uji coba maksudnya melalui rumah ini Nabi Idris memperkenalkan cara membuat rumah kepada kaumnya. Setelah itu barulah orang-orang mulai membuat rumah masing-masing saya pernah menyampaikan di sini mungkin dulu waktu salat subuh bahwa di dalam tradisi Kristiani, di dalam tradisi orang Kristen, mereka juga memiliki keyakinan semacam ini bahwa Nabi Idris adalah nabi yang pertama sekali membangun rumah. Bedanya mereka menyebut nama Nabi Idris dengan nama Hermes. Maka yang dimaksud dengan uh, Hermes Palace bagi mereka itu adalah rumahnya Nabi Idris. Kan yang nyatah lam nyata Cina ya, kepuan. ya. Di dalam tradisi Kristiani, terutama adik-adik yang mahasiswa nanti kalau pernah membaca, itu disebut Hermes Palace, itu maksudnya adalah istananya Nabi Idris. Di dalam kitab-kitab berbahasa Arab sering disebut juga dengan Kusara Nabi Idris, Kusara Idris atau Baitu Idris. Itu adalah rumah pertama yang ditempati oleh manusia, rumah Nabi Idris. Maka ibu bapak yang beragak jangan bangga kali datang menjabak hotel Hermes <laughs> misalnya kan senang tak dah pegah baju jurung ya. bukan tradisi kita itu nyajik dengan kantor-kantor dia hanya kaka pegah lain <laughs> itu ya Cina kaya kau bukan ada yang orang kaya jadi kalau ditanya kenapa orang bisa bikin hotel besar-besar pusat perbelanjaan besar-besar jauh leh karena awak Cina awak Cina yang kaya mana yang hanya kaya Ya, ya enggak, nanti lah burung lagi nya. Yang cuci kaya, apa ada larangan orang Islam untuk menjadi kaya? Enggak ada. Ah, kalau enggak ada ya udah kaya lah <laughs> tu bikin. Pai cok peng nyina yo ya, ke mbak beng, mana yo puhan jadi cok peng mbak beng. Umak ke puyak pegaya no. Ibu bapak yang berbahagia, uh, kembali kita ke sana tadi. Apa yang terjadi pada zaman Nabi Idris? Nabi Idris mengajarkan masyarakat membangun rumah, lalu orang-orang juga mulai membangun rumah Nabi Idris mengajarkan beternak, orang-orang juga mulai beternak. Nabi Idris mengajarkan bercocok tanam dan menanam sejumlah pohon-pohon, orang-orang juga mulai menanam pohon-pohon. Maka kehidupan waktu itu kesannya mulai makmur, padahal hatinya sudah mulai gelisah. Kemarin-kemarin sebelum ada rumah, mereka nggak sibuk mikirin rumah. Uro malam tenang saja, tengok ah, anak sama salah satu. Begitu sudah mulai uh, eh, bikin rumah katinga umar rumah kalau lebih bercutu umar lebih lagak rumah je umar lebih raya jadi malah nak dengut kita kenapa karena teringat sama rumah memang begitu dia sebelum ada rumah nggak teringat apa-apa begitu ada rumah udah mulai teringat teman saya dulu rajin salat berjamaah ke masjid waktu itu jalan kaki hana teringat tepu ya tidak-tidak undang ubah dari rumah hang ada tepu yang kejak masjid ya setelah hilang kereta sekali di masjid, nyangkut susah ada kerja sembahyang berjamaah. Coba bayangkan. Jadi gak hana tepur berarti tengok, hana susah. <laughs> itu dikisahkan kepada kita Nasruddin Imam Hoja itu, seorang uh, sufi sufi yang agak kocak ya hidup di Turki. Itu pernah masuk maling ke rumahnya. Pernah masuk pencuri ke rumahnya. Lalu Imam Hoja ini sembunyi karena masuk pencuri Lalu dicari-cari, ketemu juga ya, ketemu juga. Ditanya oleh pencuri, "Kenapa sembunyi?" Apa jawab mau jadi? Saya malu katanya. Dan rumah saya nggak punya nggak ada apa-apa. <laughs> Jadi saya harus sembunyi. Tetapi Bapak Ibu kita kembali tadi bahwa kesannya tadi orang-orang udah mulai maju, udah mulai hebat karena udah ada rumah, udah ada peternakan, udah ada lampu, udah ada sawah, udah ada pakaian, udah hebat lah orang. Padahal hatinya udah mulai gelisah. Bukan hanya mulai gelisah, juga udah mulai ada sok-sokan dikit. Nah, sok-sokannya maksudnya begini, ini rumahku, itu rumahmu. Nah, begitu ada orang masuk dari pane, <laughs> nah, kan gitu nah. Dari pane, Halo, ya rumah yang ke wadron dari pane. Sekali ada supir Bapak Herbaga ini lucu memang ceritanya, tapi kita harus ceritakan ini sebagai bagian dari refleksi kehidupan manusia. Ada supir L300 perjalanan dari Banda Aceh ke ke Langsa sengaja dia masuk ke rumah rumah orang kaya di Matang tuh menjelang Matang apa namanya karena rumahnya dibikin kubah kayak masjid Budah supirnya putamang jumoto kenan kebetulan pintu pagar terbuka sebelah putamang jumoto kenan dan yang di rumah rumah hai hom yak <laughs> kan. eh. kena yak temayang hanya rumah lo pur rumah rumah lo ipai buktinya ipai watu kena nah puncak masjid dia eh, kata Naik pandai ya supirnya. Padahal yang gedupu, supir ini tahu bahwa ini rumah orang, tapi dia sengaja bikin seperti itu menurut pengakuannya. Kakek budak tuh sembayangan juga. Bagus juga dikasih minum sama yang <laughs> punya rumah itu. Mengada sembayang ino katanya. Bi e dong, mak masih masjid lain anak tu bi. E? Nyok dia ino dong. <laughs> Ya Bapak yang berbahagia, kita juga seperti itu sekarang karena kita memiliki rumah, begitu datang orang mau masuk, kita tanya dari mana? Hai, dong dari dia dia jawab misalnya dong dari dari mana misalnya dia bilang lu ngapain ke sini kita tanya eh, kamu dah mau narumo nyorumo dong <laughs> nah, kita udah mulai gitu udah memisah-misah udah merasakan ada kepemilikan pribadi karena merasa itu adalah milik pribadi kita jaga dengan sepenuh hati kadang-kadang kita sudah menjadi hamba dari apa yang kita miliki itu apa maksud menjadi hamba Uro malam dia gaduh tak jaga rumah. Nyuna Honda gaduh tak jaga Honda. Nyuna Lumo gaduh tak jaga Lumo. Lumo mitu pudro hitan <laughs> kan kalau gitu ha. Tayo he mugrip mugrip manteng tu mano Lumo. Mugrip mugrip manteng biumpu Lumo. Tayo nak tahu biumpu ni. Kan tampal Lumo <laughs> Lumo dia kan. Ibu apa yang berbahagia kahayu Lumo ngang gitu Ya ba. Ibu-ibu di kampung atau bapak-bapak di di kampung-kampung di daerah-daerah sana mungre ang katutah yan kami nga nabi hiwo mo na hiwo mano na hiwo iti na hiwo kaku tinggai mandu yang lain bubu aja deh baju gara-gara iti na hiwo mangko pahajrau rumnya iti tro si mano tro dengut mano menggrogro dengut ita yang anak dengut bahkan mano na hiwo kan pahagura kau rumnya itu terjadi di zaman Nabi Idris dulu bapak Elbagia Orang-orang di zaman Nabi Idris yang bertenak itik-itik saja yang dipikir malam-malam, siang malam. Yang nyodat cuk no tiga, tam ada itik. Dan yang mikir rumah-rumah saja yang dipikir siang malam tu. Ha dipikir pula lain. Yang mikir peternakan, yang mikir tumbuhan. Kalau hari ini ada pohon dua batang dia ingin besoknya ada tiga empat batang kalau besok udah empat dia ingin lima enam batang terus menerus seperti itu yang punya tanah satu hektar dia pingin jadi dua hektar yang dua menjadi lima yang lima menjadi enam dan seterusnya dak jut mandu buna buna dumpu ya buna lampu sawit lampu buluh lampu drink pokoknya semua ingin dimiliki pulau pun mau dibeli di Amerika katanya ada orang yang sudah membeli bulan dia bikin sertifikat ke badan pertanahan Amerika karena dia sudah mengklaim telah membeli bulan lebak sawit belum nyambrak bungo <laughs> urungnya nah. berada ke bungo ya. di beberapa tempat di pulau-pulau kita juga udah ada yang beli buat Pak ya. yang tabah-tabah di cok yang pulau rondo begat dan dijaga ya. ada ada yang dari Sabang tadi yang dijaga juga pulau beru, pulau beru eh pulau beru pulau pulau nasi pulau roti pulau rondo pulau anak udah putupunan nih eh di di Singkil ada pulau banyak lagi. Yang kau pulau banyak namun mudum padum. Ada yang bawa Singkil padum bawa pulau banyak apa Berapa banyak? Pokoknya banyak. nyanyi ke anak mudumnya najadah iblo lewat Cina <laughs> tersebut. Ya. Iblo tersebut di Jakarta di eh, perairan Pulau Seribu tu kada banyak sekali sudah seribu maka beberapa sudah dibeli oleh orang. Ibu bapak yang bahagia begitulah tuntutan e, nafsu apa keinginan-keinginan manusia. Jadi kita kembali kepada zaman Nabi Idris yang dipikirkan itu setiap hari sehingga lupa kepada pemberi segalanya itu artinya mereka sudah lupa kepada Allah barulah Nabi Idris suatu diangkat sebagai nabi dan sebagai rasul untuk menyampaikan dakwah membenarkan iktikat dan akidah kaumnya itu supaya kaumnya tak lagi hanya memikirkan itik mano tidak hanya memikirkan kameng lumong tak hanya memikirkan bawang merah, bawang putih, tetapi sedapat mungkin supaya mereka memikirkan tentang Allah, mengingat Allah. Minimal dia datuk ya astagfirullah. tinggal mata teringat ke Tuhan. Lalan terkejut teringat ke Tuhan. Nah, itu masih bagus orangnya. Lam terkejut saja masih ingat kepada Allah, apalagi lam tidak terkejut, lam biasa-biasa saja. Tapi munyo lam terkejut kat ingat orang lain, nyanyo datuk Marquez, baik. Ah, nyangka bahaya. Yang diingat ke pembalap saja dalam tengut yang dia ingat hanya pembalap yang lain mendatuk Ronaldo yang berarti kakedih pikirnya yang beratnya yang kiblat kakedih Madrid ya. yang payah pergi <laughs> masjid-masjid ya. ibu bapak yang berbahagia dakwah yang disampaikan oleh Nabi Idris kepada kaumnya sederhana sekali luruskan intikat, sembahlah Allah jangan menjadi penyembah benda-benda itu jangan menjadi pengagung benda-benda tersebut Kaumnya itu patuh, kaumnya itu taat, kaumnya itu saleh. Mereka kembali menjadi orang-orang baik dan orang-orang taat. Ini pelajaran. Pelajarannya adalah bahwa ketika dakwah disampaikan orang menjadi baik. Ini enggak ketika dakwah disampaikan pendakwahnya drop, <laughs> nyembrat. Nyembrat tak tekin. Nyam tahu ukur tingkat ke apa namanya kenormalan pikirannya yang berat tak ke Gede jalan kakak ya <laughs> ada bahaya. Ibu bapak yang berbahagia, sekali lagi bahwa e, kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Idris itu tidak dibantah oleh kaumnya. Maka kaumnya itu menjadi hidup, menjadi makmur. Allah berikan anugerah apa kenikmatan, anugerah rahmah yang tiada henti-hentinya kepada kaum tersebut hingga suatu waktu nanti mulai terjadi pergeseran dan perubahan lagi. E, Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang berbahagia. Di dalam beberapa uh, analisis apa namanya, penjelasan penjelas, penjelasan para mufasir disebutkan bahwa ada beberapa ungkapan yang disampaikan oleh Nabi Idris yang mungkin dalam bahasa masa itu ketika ditulis dalam bahasa Arab, ketika ditulis dalam bahasa-bahasa kitab tafsir yang saya baca lebih kurang kalimatnya begini. Ini mungkin bisa menjadi pelajaran untuk kita. Kalimatnya begini. Mungkin di tempat lain sudah pernah saya sampaikan. Qif ma tahtajuna ilaihi fa in lam taqif lam tajid mauqifan ba'du. Oh ya, lupa saya sampaikan. Nabi Idris itu juga memiliki kemampuan berbahasa yang sangat bagus. Bahasanya sangat indah, menarik perhatian orang pada saat beliau berdakwah. Jadi dakwah itu perlu juga kadang-kadang disampaikan dengan bahasa yang indah. Baik itu mudah mendel dalam <laughs> dakwah, habis pelung urung mendo. Apalagi dalam khutbah Jumat. Nyan hati wate gitu mudah, nyan jemaah daji lumpat luar. Orang iwo dari iwo dari masjid pun begah bak kedai kopi. Nyesal dah dro kuja ya Jumat katanya. Menyesal dia pergi Jumat katanya. Kata tenya kenang dek loh, nyokutan aku jahat katanya. Ini problem juga ibu bapak yang bahagia ini kepada para dakwah nah, masuk pada saya sendiri dan juga kepada kawan-kawan yang lain jadi kalau cemudut saja maka orang akan lari tapi yang mameh-mameh saja pun jangan disampai maksudnya juga tidak bisa karena orang terpedaya terpesona dengan yang mameh-mameh itu akhirnya dia tua lupa dia bahwa ada kesalahan yang baru dia lakukan tetapi karena yang diciptakan ada keindahan-keindahan semua dia tidak ingat bahwa tadi ada dosa, ada kejahatan di depan mata. Dengar azan berkumandang ini bam, enam dengan IP. Karena dakwahnya cuma yang manis-manis saja, maka orang-orang ber, berjubel dengan kejahatan dan kemungkaran di mana-mana. Di tempat-tempat lain, nyokan tapu awak dro, yang dengar pi awak dro, yang pi pegah bawa yan. Di luar kita, di, di luar kita, di luar Aceh. Tadi malam saya dikirim apa namanya? pesan di tempat yang juga memiliki kekuatan Islam yang sangat tinggi, memiliki daya fanatik Islam yang juga sangat kuat. Bahkan saya meng, saya merasakan betapa saya di masa-masa remaja menuntut ilmu agama di sana, di Sumatera Barat. Itu alah, karut cerita kampung gua. Enggak usah enggak jadi. Iwa yang mau saya sampaikan di sini adalah bahwa ketika dakwah hanya disampaikan sisi baiknya saja, sisi indahnya saja, kemungkaran merajalela. Ketika kemungkaran itu merajalela, tak ada yang memberantas. Perasaan diberantas, terasa berat sekali memberantasnya, maka terjadi perlawanan. Terjadi perlawanan itu akhirnya boleh jadi kebenaran yang akan mengalami kekalahan. Ini persoalannya. Oleh karenanya maka deteksi sedini mungkin jangan sampai kesalahan itu berlanjut atau membesar. Uh, belum kita jelaskan ucapan Nabi Idris tadi, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan datang.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 Inilah 90,2 Serambi FM. Radio berita paling independen dan kredibel. Serambi FM.